Jika seseorang tinggal di negara kafir dalam langkah untuk berdakwah, ad-da'watu ilal islam wa ad-da'watu sunnah Disebabkan karena di negara-negara kafir walaupun mungkin ada di antara mereka yang mengaku sebagai muslimin akan tetapi banyak pula dari mereka yang pada hakikatnya bukan muslimin disebabkan karena mereka mengambil Islam bukan dari sumber yang asli. Namun mereka mengambil Islam dari mereka kelompok-kelompok yang mengaku sebagai muslimin. Walaisu muslimin. Dan mereka bukanlah dari kalangan kaum muslimin. Salah satu contoh yang tersebar di Inggris. Banyak dari mereka yang mengaku sebagai muslimin tapi Islam berdasarkan tariqah Ahmadiyah Mirza Gulam Ahmad yang mengakui ada Nabi setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ini tentunya adalah kekufuran dan agama tersendiri bukanlah Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka tinggal di negara kafir dalam rangka untuk berdakwah ilallah wa ila sunnati rasulillah ini menjadi salah satu jenis al jihad fi ataukah tinggal di negara kafir dalam rangka untuk mempelajari keadaan dan kebobrokan orang-orang kafir sehingga di saat dia pulang dia bisa memberikan penjelasan tentang hakikat mereka dan membongkar kebusukan mereka. Ataukah tinggal di negara Islam sebagai perwakilan dari pemerintah. Maka ini hukumnya tergantung hukum yang dia ditugaskan ke sana. Jika dia diberikan tugas dalam langkah untuk uh, mengawasi mereka para tulabul ilm, mengawasi mereka eh, agar kemudian tidak terjerumus ke dalam uh, tidak terpengaruh dengan kebiasaan-kebiasaan barat misalnya dan senantiasa komitmen dengan Islamnya maka yang demikian ini adalah kebaikan atau ada juga yang keadaan mereka berangkat ke negara kafir tinggal di sana dalam rangka untuk berdagang ataukah berobat. Maka ini pun diperbolehkan. Dan pada pertemuan yang lalu kita sampai kepada keadaan yang kelima. Yaitu tinggal di sana untuk belajar. Dan tentunya guru-gurunya adalah dari kalangan kufar, dari kalangan mereka, orang-orang kafir. Maka keadaan ini sangat lebih berbahaya. Dan bisa merubah akhlak seorang muslim. Dan bisa merubah persangkaan seorang muslim terhadap mereka dan mungkin bahkan sampai kepada tingkat menyanjung-nyanjung orang-orang kafir. Karena orang-orang kafir itulah yang mendidiknya. Memberikan ilmu kepadanya sehingga dia kagum. Dia bangga. Maka ini sangat berbahaya kata beliau. Maka jika seseorang hendak belajar di sana karena pelajaran itu tidak ada di negara Islam, maka boleh tapi harus dengan persyaratan-persyaratan yang ketat. Di antaranya adalah dia harus memiliki kematangan ilmu, kematangan akal. Untuk membedakan mana hak, mana yang batil, mana yang bermanfaat, dan mana yang memudaratkan. Sebab, jika tidak demikian, mereka yang belum memiliki keutamaan dan kematangan akal dikirim kepada orang-orang kafir untuk belajar. Ini sama dengan memberikan mangsa kepada para serigala. Ya. Mengirimkan makanan kepada anjing-anjing yang sedang kelaparan. Yang siap untuk menerkam makanan tersebut. Kemudian berkata Al-Allama Muhammad ibn Saleh al Uthaymin rahimahullah Asyartu syartu Syarat yang kedua. Ayakuna 'inda talibi min ilmi syariah bahwa yang belajar itu dia harus memiliki ilmu syar'i. Dia harus mengerti tentang ilmu syariat ma yatamakkanu bihi minat tamyizi bainal haqqi wal batil yang memungkinkan bagi dia untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Naam. Sehingga dia harus mantap pula ilmu agamanya. Nah, bagaimana bisa mantap? Ilmu agama itu semenjak kecil tidak pernah diajarkan agama oleh orang tuanya atau tidak pernah terdidik di lingkungan masjid atau di lingkungan Islam dengan agama, didikan agama. Seorang hanya mendapatkan ilmu agama itu dari sekolah, itu pun sekali sepekan. Itu pun pelajarannya, itu-itu juga. Naam. Tidak mengajarkan agama. Tidak mengajarkan akhlakul karimah itu pun kalau mengajarkan akhlak ya gurunya juga bejat. Sehingga murid lebih condong untuk melihat praktek dari gurunya. Kalau gurunya saja tidak mengamalkan bagaimana muridnya mau mengamalkan. Nah, itu sampai dewasa, sampai SMA. Setelah itu berangkat ke negara kafir untuk belajar maka apakah yang demikian ini memungkinkan bagi dia untuk selamat? Ya, dari makar orang-orang kafir. Wallahul musta'an. Wa muqara'atul batili bil haqq. Dan membantah kebatilan itu dengan kebenaran. Li'alla khadi'a bimahum alaihi minal batil agar kemudian tidak tertipu, tidak terkecoh dengan apa yang dimiliki oleh orang-orang kafir berupa kebatilan. Fayadhunnuhu haqqa. Sehingga dia menyangka itu adalah kebenaran. Awyal tabisu alai. Ataukah tersamarkan olehnya kebenaran itu. Au ya'jizu an atau dia tidak mampu menolak kebatilan itu fayabqa hirana Auyat yattabi'ul batil maka sehingga karena dia tidak memiliki ilmu syar'i maka dia berada di antara salah satu dari dua keadaan keadaan yang pertama adalah heran bingung entah kemana mau kemana dia atau dia mengikuti kebatilan itu nah ya Apakah dia menjadi orang yang bingung? Hayrat. Lahuna walahuna. Atau dia akhirnya mengikuti kebatilan. Nah, karena tidak memiliki ilmu syar'i. Oleh karena itu ini sangat berbahaya. Dan dikhawatirkan jika kembali menjadi musuh al-haq. Kebenciannya terhadap al-haq lebih Naam. Wafid doa il ma'thur. Di dalam satu doa. Yang diriwayatkan. Al-ma'thur maksudnya al-ma'thur anin nabi. Yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Allahumma arinil haqqa haqqan warzuqni tiba'a. Ya Allah perlihatkanlah kepadaku kebenaran dan berikanlah kepadaku rezeki untuk mengikutinya. Warinil batila batilan warzuk nishtinabah. Dan perlihatkanlah kepadaku kebatilan dan berikanlah aku rezeki untuk menjauhinya. Wala taj'alhu multabisan alayya fa'adhillah. Jangan engkau menjadikan aku tersamarkan atasku kebenaran itu. Sehingga aku pun menjadi sesat. Nah. Kita minta kepada Allah yang membolak-balikkan hati. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik ya musarrifal qulub, sarif qalbi ila ta'atik. Minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan coba-coba masuk ke sarang penyamun dalam keadaan kita tidak memiliki ilmu. Naam. Asyartus thalith, syarat yang ketiga. Ayakuna inda talibi dinun. Bahwa pelajar itu yang hendak belajar itu memiliki agama. Memiliki keimanan. Yahmi yang menjaganya. Wayatahassanu bihi dan dia akan berbenteng diri dengannya. Minal kufri wal fusuqi dari kekufuran dan dari kefasikan. Dia senantiasa menjaga diri, melihara dirinya. Dengan apa? Dengan iman itu, dengan agama yang dia miliki untuk menolak syahwat. Fadhaifud din la yaslamu ma'al iqamati hunak. Orang yang lemah agama itu tidak akan selamat di saat dia tinggal di sana. Ya, di saat dia tinggal bersama dengan orang-orang kafir, tidak memiliki keimanan, dan keimanan yang ada pada dia muzakzak, ya tidak kokoh ya maka tidak selamat illa ayyasha Allah kecuali jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki itu semua di tangan Allah ya kawan. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala membulak balikkan hati kita. Maka hanya kepada Allah kita meminta sabat wal istiqamah. وذلك muhajim wa وضعف muqawim. yang demikian itu disebabkan karena kuatnya yang menyerang yaitu kekufuran, syubhat, syahwat, Wabafil mukawim dan lemahnya yang menghadapinya. Yang akan menghadapi syubhat itu lemah. Senjata lemah. Nah, sedangkan yang menyerang kebatilan itu memiliki kekuatan, power yang besar. Nah, ya, Fa'asbabul kufri wal fusuqi hunaka qawiyatun wa kathiratun mutanawwi'ah. Sebab-sebab kekufuran, sebab-sebab kefasikan di sana, di negeri kafir, itu kuat sekali dan banyak. Bahkan bermacam-macam. Ya, datang dari berbagai arah. Nah, dari sisi syubuhat dan dari sisi syahwat Fa'idha sadafat mahallam da'ifal muqawamah. Maka apabila sebab-sebab kekufuran, sebab-sebab kefasikan itu menempati tempat yang lemah. Do'ifal muqawamah, perlawanannya itu lemah. Ya, tidak mampu. Ibarat kebatilan ini datang dengan senjata berat. Ya. Datang dengan basoka sementara kebenaran pedang apa senjatanya hanya dengan pedang. Gimana sudah dari jauh kamu sudah ditembak. Ya, lemah. Maka apabila kebatilan yang kuat itu menempati tempat yang perlawanannya lemah, amilat amalaha, maka dia pun mengamalkan amalannya, menempati tempatnya. Iya kan? Dikuasai. Pendudukan. Jadilah hati seorang yang asalnya muslim diduduki oleh musuh penjajah berupa setan dengan kebatilannya, syahwatnya, syubuhatnya. Habislah dia. Ya. Kalau setan tidak mampu mengantarkan dia kepada kekufurannya, minimal dia menjadi orang yang fasik atau kamu menjadi seorang ahli bedah penentang al-haq Nah, dan ini tentunya sangat berbahaya, penyakit yang sangat kronis. Asyartur rabi, syarat yang keempat. wal hajatu ilal ilmi alladhi aqama min ajli. Bahwa ada hajat yang mendesak ada hajat yang mendesak kepada ilmu. Yang dia tuntut itu, yang dia tinggal di negara kafir itu dengan sebab untuk mempelajari ilmu itu. Memang dibutuhkan ilmu itu. Ada hajat tertentu karena mungkin ilmu itu tidak ada di negara Islam. Bi ayyakuna fi ta'allumihi maslahatun lil muslimin Dimana kalau mempelajari ilmu itu akan mendatangkan kemaslahatan bagi kaum muslimin. Nah, Ya, mungkin mempelajari tentang teknologi yang lebih canggih misalnya. Ataukah tentang teknologi nuklir yang tidak ada pelajarannya di negara Islam atau ilmu-ilmu yang suatu saat nanti dibutuhkan oleh kaum muslimin. Naam. Wala yujadulahu nazirun fil madaris fi biladihim. Tidak didapatkan yang semisalnya di sekolah-sekolah, di fakultas-fakultas, di kuliah-kuliah di negara mereka. Nah ini boleh kalau demikian fa in kana min ilm akan tetapi kalau ternyata ilmu itu adalah ilmu fuduli yakni tambahan ilmu yang tidak bermanfaat ya Naam. Ilmu tidak bisa dimanfaatkan juga. Pulang juga nggak bisa memanfaatkan kaum muslimin. Ya. Ilmu fuduli. Allah la maslahata fihi lil muslimin yang tidak ada kemaslahatannya bagi kaum muslimin. Naam. Au kana fil biladil islamiyati minal madaris nadhiruhu atau ternyata ada di negara Islam sekolah-sekolah seperti itu. Naam. Ternyata di negara Islam ada. Nah, kalau dalam keadaan demikian, mengapa dia mesti keluar? Tidak ada hajat yang menyebabkan dia keluar. Atau di negara Islam ada. Naam, kedokteran misalnya. Maunya belajar di luar, padahal di negara Islam itu ada. Naam. Ah, tapi kan kurang afdol kalau di di dalam negeri. Ah, Nah, Kata mereka. Nah, kalau di dalam negeri itu sepertinya kurang kurang populer, maunya di luar. Kalau hanya sekedar popularitas, bukan karena ada tambahan ilmu yang ada di luar, maka tidak boleh. Ya. Malu kalau belajar di dalam negeri saja. Nah. Ya. Tapi kan kalau di luar ada tambahan nilai, nilai tambahan. Ya, kalau di mana ngambil S1 di mana? Di Jerman. Hmm. Ngambil S2 di mana? Di Amerika. Nah, itu kan top. Nah. Tapi kalau ngambil S1 di mana? Di ITB. Wah, biasa. Banyak juga lulusan ITB misalnya. Nah, atau ngambil S1 di mana? Di Yaman, wah, negara kampungan. Terbelakang. Nah, misalnya demikian. Nah, Hah? Padahal sebenarnya pelajarannya sama. Cuman ya masalah-masalah popularitas misalnya. Nah, dalam keadaan seperti ini lam ya juz. Tidak boleh bagi dia ayuqima fi biladil kufri min ajlihi untuk tinggal di negara kafir karenanya lima fil iqamati al khatari ala dini wal akhlaq karena tinggalnya dia di negara kafir tersebut berbahaya bagi agama dan akhlaknya wa idaatul amwalil kathira biduni faidah dan akan tersia-siakan harta yang sedemikian banyak tanpa ada faidah. Nah, ini syarat syarat yang merupakan empat syarat tambahan bagi mereka yang hendak belajar di tempat tempat negara kafir. Ya. Kemudian kata beliau al-qismus sadis keadaan yang keenam. Ya keadaan orang yang tinggal di negara kafir. Nah, ini keadaan yang keenam ini keadaan yang terakhir yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Ayuqima lisakan dia tinggal di negara kafir memang untuk menetap dia jadikan sebagai tempat tinggalnya, sebagai tempat untuk menetap. Nah, beda kalau sebelumnya memang ada waktu tertentu tinggalnya karena berdakwah yang kemungkinan mungkin dia akan kembali lagi tinggalnya karena untuk belajar yang memungkinkan dia kembali lagi. Tapi ini tinggal memang untuk menetap di negara kafir. Naam. Ya. Dari negara Islam, dia lahir di negara Islam. Tapi melihat kondisi kaum muslimin kurang menyenangkan dia atau dia merasa kurang bebas ya mending ke negara kafir. Negara kafir semuanya serba free. Serba gratis, serba bebas, ya. nah Semuanya bebas, semuanya boleh. Nah, itu yang diinginkan oleh dia. Ini sangat berbahaya. Ya, Ataukah dia di negara Islam tidak bisa menjalankan dakwah hizbiyahnya yang mengajak kepada khuruj alal hukam atau melihat kezaliman pemerintah seperti Muhammad Surur ketika tinggal di Saudi melihat kezaliman dan eh, kesalahan-kesalahan yang terjadi di kerajaan Arab Saudi pada pemimpin dan tentunya dia telah dimasuki oleh pemikiran Sayyid Qutb pemikiran Qutbiyah maka sampai kepada tingkat pengkafiran terhadap pemerintah tersebut ya akhirnya hijrah tidak tenang di negara Islam hijrah Hijrahnya kemana? Ke negara kafir. Menetap di sana. Di Britania. Negara, negara Inggris. Negara kafir. Ya tapi kan di sini bebas. Mau melakukan apa saja. Boleh. Nah. Ternyata kalian lebih cinta kepada negara kufur. Ya, lalu kalian mengkafirkan negara Islam Naam. Wahada akhtar mimma qablahu dan ini jauh lebih berbahaya dari sebelumnya. Wa azam dan lebih besar bahayanya. Lima yatarattabu alaihi minal mafasidi bil ikhtilatit tam. Ya, disebabkan karena akibat yang akan dia hadapi berupa kerusakan-kerusakan Ikhtilat yang sempurna bi ahlil kufr. Bercampur baur dengan orang-orang kafir. Dengan percampuran yang sempurna. Wa syu'urihi bi annahu muwatinun multazimun bima taqtadihil wataniyah. Dan perasaan dia bahwa dia adalah warga negara. Ya dan komitmen dengan apa yang telah menjadi konsekuensi dari kenegaraan tersebut berupa saling cinta mencintai wa mualah dan saling loyalitas wa takthirun lisawadil kufar dan memperbanyak jumlahnya orang-orang kafir wa yatarabba ahluhu baina ahlil kufri Lalu kemudian keluarganya, istrinya, anak-anaknya itu mengambil pendidikan di antara orang-orang kafir. Fayakhuluna min akhlaqihim wa adatihim. Maka mereka mengambil akhlak dan adat kebiasaannya orang-orang kafir. Di sekolah mereka bersama orang kafir. Yang mengajar guru-guru mereka juga orang-orang kafir. Lalu di saat mereka pulang bertetangga juga dengan orang kafir lingkungan dengan lingkungan orang kafir. Mau tidak mau mesti berinteraksi dengan mereka. Akhirnya lama kelamaan mereka pun mengambil akhlaknya, adat kebiasaannya. Naam. Sehingga jadilah dia seorang muslim yang mirip dengan orang-orang kafir. Warubbama qalladuhum fil aqidah dan mungkin saja sampai pada tingkat mereka mentaklid dalam permasalahan akidah wa dan dalam perkara ibadah ya mungkin saja ya ikut-ikutan di dalam berakidah dalam beribadah Walidzalika ja'a fil hadis. Oleh karena itu telah datang hadis ani Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jama'al musyrika wa sakana ma'ahu fahuwa mithlu." Barang siapa yang berkumpul dengan seorang musyrik dan tinggal bersamanya, maka dia sepertinya pula bersama. Akan terjadi musyakalah, penyerupaan. Iya kan? Dia akan selalu mencontoh adat kebiasaan orang-orang kafir. Nah, di saat datang hari raya mereka, ya mau tidak mau mereka harus ikut. Allah. Di saat datang, ya acara-acara ibadah mereka ya mau tidak mau mereka harus ikut serta akhirnya demikian wahadal hadits wa inkana ba'ifas sadat hadith hadis ini walaupun lemah sanadnya lakin lahu wijhatun minan nazar akan tetapi memiliki kebenaran dari sisi pandangan al-muhim hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Hadisnya Samurah, Samurah bin Jundab. Naam. Yang mungkin beliau menghasankan berdasarkan jalan-jalan yang lain. Kata Ibn Semin walaupun sanadnya do'if akan tetapi memiliki kebenaran dari sisi pandangan. Fa innal musakanata tad'u ilal musyakalah karena tinggal bersama itu akan menggiring seseorang kepada kebersamaan. Satu syakal, satu model. Wa an Qais ibn Hazim an Jarir ibn Abdullah radhiyallahu an. Dari Qais bin Hazim dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ana bariun min kulli muslim." Aku berlepas diri dari setiap muslim. Yuqimu baina adhuril musyrikin yang tinggal di antara punggung-punggungnya kaum musyrikin, yakni yang tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin. Kalau lalu para sahabat bertanya ya Rasulullah walima wahai Rasulullah dan mengapa yakni terus bagaimana keadaan antara muslim dan musyrik itu harus bagaimana Kala kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tara'a tidak akan terlihat apinya seorang muslim dengan apinya seorang musyrik Ya ini tidak akan saling melihat kedua api mereka di saat mereka menyalakan tungku mereka kalau dahulu mereka masak dengan api ya kan di saat mereka tidak memasak, mereka menyalakan api. Ya tentunya asapnya kelihatan, ya kan? Nah, ya, nah, tinggalnya seorang muslim dan seorang musyrik itu tidak boleh saling melihat terlihat apinya. Muslim melihat apinya musyrik, musyrik melihat juga apinya muslim. Intinya tidak boleh berdekatan. Mesti jauh. Naam. Ya. Jangan berdekatan. Ya. Maksudnya bahwa seorang muslim tidak boleh tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin. Naam. Mesti jauh. Seorang muslim harus tinggal di komunitas muslim. Naam. Sebagaimana mereka tinggal di komunitas mereka. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Wa aktsarur ruwati rawahu mursala. Mayoritas perawi mereka meriwayatkannya secara mursal an Qais bin Hazim. Dari Qais bin Hazim anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Tirmidhi berkata Tirmidzi, sami'tu Muhammadan yakni Al-Bukhari yaqul as-sahih hadis Qais anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mursal. Yang benar kata beliau bahwa Imam Bukhari menyatakan yang sahih hadis ini adalah hadisnya Qais langsung dari Nabi tanpa penyebutan Jarir bin Abdullah secara mursal. Naam, wallahu a'lam. Wa kaifa tatibu nafsu mu'minin? Maka bagaimana bisa baik perasaan seorang mukmin, jiwa seorang mukmin kunafi bila di kufar untuk tinggal di negara-negara kafir. Tu'linu fiha sya'airal kufur. Lalu mereka menampakkan syiar-syiar kekafiran. Wa yakunul hukmu fiha li ghairillahi wa rasulih Lalu kemudian hukum yang ditegakkan adalah hukum selain hukum Allah dan Rasulnya. Wahwa yushahidu dhalika bi'aini. Lalu dia menyaksikannya dengan matanya. Wa yasma'uhu bi'udunai. Dia mendengarkan dengan kedua telinganya. Wa Lalu ridho dengannya. Bagaimana bisa baik perasaan seorang mukmin demikian? Bal yantasibu ila tilkal bilad bahkan sampai menisbahkan dirinya kepada negara kafir tersebut fiha bi ahli wa auladi lalu dia tinggal di dalamnya bersama istrinya dan anak-anaknya Wayatma'inu ilaiha dan justru dia merasa tenang dengannya kama yatma'inu ila biladil muslimin ya sebagaimana dia tenang menuju pada negara-negara kaum muslimin ma'a fi dzalika minal khataril azim alaih. Ya dalam kondisi dia dalam keadaan berbahaya yang sangat besar atas dirinya wa ala ahlihi wa auladi atas keluarganya atas anak-anaknya fi dinihim wa akhlaqihim baik di dalam agama mereka maupun di dalam akhlak-akhlak mereka jadi kesimpulannya bahwa yang demikian ini sangat berbahaya dan asalnya adalah tidak boleh. Ya, siapa yang tinggal bersama musyrik fahuwa mitlu maka dia itu semisalnya sama dengannya. Hada ma tawassalna ilaihi fi hukmil iqamah. Ini yang telah kami sampai kepadanya pembahasan tentang hukum tinggal fi biladil kufri di negara-negara kafir. Nas'alullah ayyakuna muwafiqan lil haqqi was sawab. Kami memohon kepada Allah semoga apa yang kami nyatakan ini menyes, apa, menyetujui dan mencocoki kebenaran. Naam. Wallahu a'lamu bisawab. Dan ana harap antum mesti faham tentang hukum-hukum ini ikhwan insyaallah uh, fi silati ati murajaah murajaah khusus masalah hijrah ya dan memahami pembagian-pembagiannya mana yang boleh mana yang tidak boleh wallahu a'lam bissawab ilahuna, al-hukmu barakallahu fiik ala daulah kulliha Ambon masuk ke dalam Indonesia wa Indonesia biladul Islam. Barakallahu fiik. Jadi kalau tinggal seseorang di uh, Indonesia dimanapun maka itu adalah negara Islam. Akan tetapi kalau kemudian uh, mereka pun tinggalnya di situ tidak bisa menampakkan syariat Islam wahada min zulmil hukumah ini dari kezaliman hukuma maka hendaklah dia pindah cari tempat yang lain. Naam, yang semestinya hukuma uh, eh, naam menyempitkan keadaan mereka ya menjadikan mereka tunduk ya di atas Islam wal muslimin. Naam. Maka apabila mereka pun tidak mampu untuk menampakkan Islamnya di tempat tersebut, maka mereka pindah jika mereka mengkhawatirkan agama mereka. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhalu hafizakumullah.